cerita dengan judul Kisah Seram Tukang Beca. Ha! ini dikirimkan oleh Wahyu Saputro dari Nganjuk. Para pendengar jimat Istana FM Bujonegoro, namaku Wahyu. Aku akan berbagi pengalaman misteri bersama seorang tukang becak bernama Pak Suhadi yang kualami saat berkunjung ke rumah saudara di Tegal, Jawa Tengah pada 2014 silam. itu, aku baru saja sampai di Tegal pukul satu dini hari. Karena waktu selarut itu susah mencari ojek, akhirnya aku memutuskan untuk naik becak. Kebetulan ada beberapa tukang becak yang sedang mangkal. Salah satu tukang becak dengan getol menawarkan tumpangan kepadaku. Setelah nego harga, akhirnya aku sepakat untuk naik becak itu. Aku berkenalan dengan bapak penarik beca, namanya Pak Suhadi, asal Dukuh Mingkrik, Desa Selawi Tegal. Beliau sudah 19 tahun menjalani profesi sebagai penarik beca. Perjalanan dari Selawi menuju tempat tinggal saudaraku jaraknya mencapai 20 km. Bayangkan, perjalanan begitu jauh di keheningan malam ditempuh dengan naik beca, Tentu hal itu tidak nyaman. Apalagi angin dini hari begitu dingin menusuk tulang. Namun Pak Suhati seakan tidak peduli. Dia mengayuh pedal becak dengan tangkas. Aku juga sempat kagum dengan tenaga lelaki kurus itu. Di usianya yang memasuki senja, namun tenaganya masih tetap prima. Barangkali karena sudah menjadi kebiasaannya, sehingga itu semua bukan merupakan suatu hal yang berat baginya. Hmm. memasuki wilayah Dukuh Gledek, tiba-tiba terjadi suatu keanehan. Dengan mata kepala sendiri, aku melihat di gelapnya malam, sejumlah bayangan tampak berlari-larian. Jaraknya hanya sekitar tujuh meter di depan becak yang kunaiki. Bayangan-bayangan aneh itu saling menyusul seperti sedang mengajak berlomba dengan becak yang sedang dikayuh Pak Suhadi. Aku sempat panik melihat fenomena itu. Waduh, kawat iki. Mengko moro begal sing arepmu berbicak iki. Batinku cemas. Kembali aku mengamati bayangan itu. Mereka seakan berlari begitu lincah mereka melompat dari sisi jalan kiri ke sisi jalan kanan secara bertautan dan estafet begitu ringan. Rasanya tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Dan anehnya, mereka selalu statis sekitar tujuh meteran di depan beca dan seolah tidak ingin mendekat ke arah beca. Keringat dingin mengucur dari keningku. Aku merasa cemas dan berpikir akan ada bahaya yang menimpa kami berdua. Rupanya Pak Suhati seperti memahami kegelisahan yang kurasakan. Dengan lirih beliau berkata, Sudah, gak perlu panik mas. Setelah itu lelaki berusia 51 tahun itu mengayuh becaknya dengan cepat. Anehnya, setelah becak Pak Suhadi berada cukup dekat dengan bayangan itu, sontak tiba-tiba mereka seperti lenyap tak berbekas. Memangnya mereka itu siapa, Pak? Tanyaku penasaran. Nanti akan saya jelaskan setelah keluar dari wilayah ini. Sekarang Mas diam saja. Percayakan pada saya. Ujar Pak Suhati dengan tenang. Setelah melewati duku gledek, barulah Pak Suhati menceritakan apa yang telah terjadi barusan. Menurutnya, beberapa bayangan orang yang tadi berlari-lari di depan becak bukan manusia biasa. Mereka adalah hantu-hantu jalanan yang sengaja mengganggu para pejalan malam. Hantu-hantu itu yang sering membuat terjadinya bencana kecelakaan di jalan raya dengan ulah mereka yang kerap membayang bayang di depan kendaraan. Maka pengguna jalan banyak yang mengalami kecelakaan. Kemunculan mereka sering mengagetkan orang-orang yang sedang asik menyetir di tengah malam. Sehingga kehilangan kontrol dan akhirnya menabrak. Tegas Pak Suhadi dengan nada tenang. Saya sendiri tidak merasa aneh. Sebab saya sering menjumpai hantu-hantu jenis itu, Mas. Wah, seram juga ya, Pak. Kataku sambil mengusap keringat di kening. Setelah kejadian barusan akhirnya aku bercakap-cakap dengan Pak Suhadi untuk mengusir rasa sepi. Bapak sudah biasa ya ditemui hantu semacam itu? <laughs> Kalau ketemu hantu sih sudah biasa, Mas. Malah ada yang lebih seram dibandingkan yang tadi. <laughs> Jawab Pak Suhati sambil terkekeh. Oh iya, Pak. Memangnya Bapak gak takut? Intinya kita ini kan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, Mas. Saya yakin manusia punya derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk tersebut. Ya semua saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, Mas. Bisa cerita nggak pengalaman seram yang pernah Bapak alami? Iya, Mas. Kira-kira ceritanya begini. mengisahkan pengalamannya. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 12 malam. Saat Pak Suhadi mengayuh becak di keremangan malam, tiba-tiba muncul seorang tua dengan memanggul karung goni. Lelaki itu menghampiri Suhadi tanpa menyebutkan suatu tempat yang akan ditujunya. Orang misterius itu segera menaiki becaknya Pak Suhati membawa penumpang misterius itu. Namun, setiap kali ditanya kemana tujuannya, si penumpang selalu membisu. Hanya salah satu tangannya yang selalu menunjuk ke depan. Sebagai seorang tukang becak yang baik, Pak Suhati tetap mengayuh becaknya, meski dia tak tahu kemana tujuan yang sebenarnya. Di sepanjang perjalanan, mereka saling diam karena tingkah orang tua itu yang selalu menunjuk ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lama-lama Pak Suhati merasa jengkel. Padahal sudah hampir dua jam beliau muter-muter di daerah Selawi. Ini karpet PPY, Ditakoni meneng nunjuk-nunjuk tapi rada mudun. Kesabaran Pak Suhadi mulai habis. Awas yo, bakal tak jungkel no becak iki ben kapok kuwi. Batinnya begitu. Di saat bersamaan tiba-tiba sendalnya jatuh. Ketika beliau tidak memungut sendal, Pak Suhadi kaget karena orang tua bongkok yang hampir dua jam menaiki becaknya itu tiba-tiba raih. Loh, nengen wong tua ki mau? Apa bongso demit yo? Ya? Ujarnya kebingungan. Bisa jadi orang tua itu merupakan hantu yang sering disebut kantong kiwil. Konon, makhluk satu ini memang selalu menjelma sebagai sesosok laki-laki tua bongkok dengan membawa karung goni di pundaknya. Beruntung sekali di tengah kejengkelannya, Pak Suhati tidak mengucapkan kata-kata kasar. Kalau itu sampai terjadi, maka dapat dipastikan beliau tidak akan selamat nyawanya. Asalnya. Kantong kiwil termasuk jenis hantu yang kejam dan suka menganiaya manusia sampai mati. Saya tahu hal ini dari cerita seorang teman yang mengaku becaknya pernah diceburkan ke sungai setelah membawa penumpang orang yang sama seperti yang saya angkut malam itu. Begitu imbuh dari Suhati. Pengalaman seram berikutnya di daerah Pagedangan Selawi. Pak Suhati juga pernah mengalami kejadian aneh. Waktu itu sehabis maghrib dia mengantar seseorang. Kebetulan rumah orang tersebut melewati daerah pemakaman. Ketika mengantar orang itu memang tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah pulang mengantarkan penumpangnya dan kembali lewat areal pemakaman. Entah dari mana, Tiba-tiba muncul anak-anak kecil dari dalam gudukan-gudukan tanah perkuburan. Anak-anak itu berkulit pucat, berkepala gundul, dan hanya memakai cawat saja. Mereka ramai-ramai mengejar becaknya dan berebut untuk naik. Tentu saja Pak Suhati hanya diam, tak bergeming menghadapi anak-anak setan itu. Dia hanya bisa turun dan lari pontang-panting meninggalkan becaknya di jalan pemakaman itu. Siapa yang tidak takut kalau melihat bocah-bocah kuntet keluar dari dalam kudukan kuburan mengejar becak saya? Ungkap Pak Suwati sambil bergidik. Masih banyak lagi kejadian aneh yang dialami oleh sosok lelaki yang mengaku terpaksa menarik becak karena sudah tidak punya sawah untuk digarapnya itu. Namun, dari sekian kali peristiwa berpapasan atau disatroni hantu, yang paling menakutkan adalah yang terjadi di daerah Kedung Banteng, Selawi. Eh, waktu kejadiannya dini hari, Mas. Persisnya sepulang dari mengantar penumpang. Lebih jauh Suhati menuturkan, lepas tengah malam di tengah jalan yang jauh dari lingkungan penduduk, dirinya dicegat oleh seorang wanita yang berjalan sempoyongan. Si wanita menghadang jalan yang akan dilewati becaknya sambil menangis. Melihat sosok wanita yang tiba-tiba muncul, Tentu saja dengan rasa kaget Suwati menghentikan bicaknya. Rupanya, perempuan itu sedang menangis sambil memegangi mukanya. Namun yang aneh, dia sama sekali tidak memakai baju selembar pun alias telanjang bulat. Pak Suhati tampak kikuk melihat wanita itu. Walaupun demikian hatinya ternyuk karena dia mengira bahwa wanita itu adalah korban perkosaan. Namun, Alangkah terkejutnya dia ketika hendak menolong si wanita itu ke becaknya. Wanita yang tadinya menangis itu malah tertawa cekikikan dengan suara yang sangat menyeramkan. Bersamaan dengan itu si wanita membuka wajahnya yang ternyata penuh dengan luka yang masih mengalirkan darah amis. Mulutnya menyeringai dengan kedua bulan mata melotot menyeramkan. Saya hampir jatuh pingsan, Mas. Untung saja saya masih punya nyali untuk menghadapinya. Cerita Pak Suhadi. Begitu sadar dia segera mengambil batu kerikil dan dilemparkan di wanita telanjang itu. Namun sebelumnya batu kerikil itu dibacakan ayat kursi. Kontan hantu itu menghilang setelah terkena lemparan kerikil. Tidak terasa setelah mendengar cerita dari Pak Zuhadi, aku telah sampai di rumah saudaraku. Aku segera memberikan uang dan beliau mengucapkan terima kasih. Dari pengalaman Pak Suhadi aku merasa yakin bahwa makhluk gaib itu ada di sekitar kita. Salam misteri. Au. Hmm.